بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan eh, pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala Nah, masih dalam eh, pembahasan al-khas yakni setelah beliau menjelaskan tentang al-mukhassis al-muttasil yang pertama yaitu eh, al-istisna pengecualian yang kedua kata beliau thanian minal mukhassis al-muttasil adalah asyartu di antara al-mukhassis sesuatu yang bisa mengkhususkan pembicaraan atau ucapan yang mukhassis ini mutasil bersambung adalah asyartu syarat. Nah, wa huwa lughatan wa kata beliau al-alamatu. Syarat itu secara bahasa adalah al-alamah, ini tanda. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 18, "Fahal yang yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan." Nah, faqad ja'ahum atau faqad ja'a asyratuha. Ya. Adapun yang dimaksud dengan syarat di sini kata beliau wal muradu bihi huna ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan au adaman. Bi'in asyartiyah. Nah, bi'in asyartiyati au ihda akhawatiha. Adapun yang dimaksud di sini, syarat yang dimaksud di sini kata beliau adalah ta'liqu syai'in bi syai'in ini menggantungkan sesuatu kepada sesuatu wujud dan au adaman baik dari sisi keberadaannya atau tidak adanya nah ini menggantungkan sesuatu kepada sesuatu dengan apa bi dengan in asyartiyah in syartiyah au ihda akhawatiha atau salah satu dari uh, saudari saudari saudarinya nah nah masya Allah taala karena uh, di antara uh, ada itu syarat ya ada yang ada yang uh, huruf ada yang isim ya dan bukan cuman in saja nah bukan cuman in tapi ada jenis-jenis uh, yang lainnya tapi di sini beliau contohkan in nah wasyartu wasyartu mukhassisun sawa'un taqaddama au ta'akhkhar sawa'un taqaddama am ta'akhkhara. Maka syarat itu ya syarat ya itu mukhassis, itu bisa mengecualikan uh, afwan bisa mengkhususkan, bisa mengkhususkan pembicaraan. Sawa'un taqaddama au ta'akhkhar. Baik uh, dia berada di depan ya atau ta'akhkhar dia berada di di belakang kalimat. Nah, Masya Allah Ta'ala. Contohnya, misalul mutaqaddim, contoh syarat yang berada di depan, di dalam pembicaraan atau satu ucapan qauluhu ta'ala fil musyrikin firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrikin dalam surat At-Taubah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum nah, fa in tabu jika mereka itu bertaubat kepada Allah wa aqamus salata dan mereka menegakkan salat wa at, wa wa, wa zakah dan mereka uh, membayar atau menunaikan zakat fa khallu sabilahum maka biarkan uh, mereka ya jangan diganggu nah baik perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala fakhallu sabilahum fakhallu sabilahum maka bebaskan jalan mereka maksudnya jangan diganggu ini berlaku umum ya tidak boleh ganggu orang-orang musyrik. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mentaksis, mengkhususkan. Apa pengkhususannya? Dikhususkan dengan syarat, yaitu kata in, ya, atau huruf in uh, in syartiyah di awal kalimat. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah. Jika mereka bertaubat dan mereka menunaikan salat dan mereka membayar membayar zakat. Nah, berarti kalau seandainya ya, mereka tidak bertaubat dari kesyirikannya, mereka tidak sholat dan mereka tidak membayar zakat, ya la nukhal nisabilal musyrikin, maka kita tidak biarkan jalan mereka. Artinya kita harus perangi mereka. Nah, ini maksud dari uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 5. Tapi kalau mereka bertaubat, menegakkan sholat dan membayar zakat, maka dibiarkan jalan mereka, jangan diganggu. Nah, kalau mereka bertaubat masuk ke dalam Islam, maka mereka adalah saudara-saudara kita. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kata in itu berada di awal, awal ucapan atau awal kalimat. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa mithalul mutaakhiri qawluhu ta'ala والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا Surat An-Nur ayat 33. Surat An-Nur ayat 33. Contoh syarat yang merupakan mukhasis yang bisa mengkhususkan satu ucapan yang umum itu adalah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 33. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 33 Allah berfirman walladzina yabtaghunal kitaba dan yang menginginkan alkitabah ya perjanjian untuk bebas ya maksudnya di sini eh, budak-budak jadi, jadi dahulu ada perbudakan ya hamba-hamba sahaya atau budak budak itu ya budak maksudnya hamba sahaya ya bukan budak bahasa tetangga sebelah ya budak artinya anak atau e, anak kecil tapi budak yang dimaksud di sini adalah hamba sahaya jadi dulu ya hamba sahaya itu dia boleh membebaskan dirinya dengan cara apa dengan cara dia beli dirinya sendiri ya kemudian dia melakukan perjanjian dengan dengan tuannya. Nah, nah di sini Allah berfirman, kalau seandainya budak-budak kalian itu mereka inginkan mereka ingin membebaskan dirinya, ingin e, menulis perjanjian dengan kalian untuk membebaskan diri mereka, maka fakatibuhum, maka buatlah perjanjian dengan mereka, terima perjanjian itu. Artinya e, kalau mereka memang ingin membebaskan diri, ya silahkan, dibolehkan. Nah, masya Allah taala. Taib. Ini berlaku umum. Karena Allah berfirman walladzina. Alladzina di sini adalah uh, di antara atau termasuk dalam kategori uh, al-asma al-mausulah ya atau kata sambung. Ini sudah kita bahas dahulu tentang uh, eh, sigah sigah al-umum. Nah, baik. Apakah ini berlaku umum? Kalau ada budak, umpamanya, umpamanya saya punya budak, ya, saya punya budak sepuluh orang. Nah, umpama ya, ini umpama saja, biar mudah untuk dipahami. Saya punya budak 10 orang. Ya, ah, budak-budak saya ini, hamba-hamba saya ini, ya, mereka ingin membebaskan dirinya. Allah berfirman walladzina dan mereka-mereka yang ingin mengadakan perjanjian untuk membebaskan diri mereka denganmu. Nah, maka fakatibuhum hendaknya kalian adakan perjanjian itu, terima perjanjian itu, nggak apa-apa, boleh. Nah, ini berlaku umum karena Allah sebutkan walladzina. Nah, ini berlaku umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan mukhasis. Allah sebutkan pengkhususan. Ternyata uh, tidak seperti itu, ya. Keumumannya itu dikhususkan kata Allah in alimtum fihim khaira. Jika kalian mengetahui pada mereka itu ada ada kebaikan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi, dilihat, kalau budak e, tersebut, atau hamba sahaya tersebut, ya, Eh, kita lihat pada dirinya ada kebaikan, ya. Kemudian mereka ingin membebaskan dirinya, maka nggak apa-apa kita iakan, ya, kita adakan perjanjian. Ya, kemudian eh, setelah itu kalau sudah terpenuhi semua syarat-syaratnya, mereka sudah eh, menunaikan perjanjian tersebut, maka mereka boleh bebas, boleh dilepaskan, dibebaskan, tidak menjadi budak kita lagi. Nah, kalau memang diketahui ada kebaikan pada budak tersebut kalau dibebaskan, ya akan tetapi, ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ketahui di antara salah satu eh, atau uh, dari budak tersebut yang ingin membebaskan dirinya, ya kita ketahui kejelekan di balik itu, ya kita tahu bahwasanya kalau dia bebas ini dia berbuat kejelekan, maka jangan kita bebaskan, jangan kita apa? Uh, eh, menulis perjanjian dengan mereka untuk dibebaskan, jangan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah apa? mengkhususkan mengkhususkan ya dengan kata in ya in syartiyah yang merupakan mukhassis pengkhusus dari uh, keumuman firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya ya surat An-Nur ayat 33 walladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum ini berlaku umum ya dan orang-orang yakni budak-budak yang ingin mengadakan perjanjian ya untuk membebaskan diri mereka dari kalangan budak-budak yang kalian miliki fakatibuhum maka tulislah perjanjian itu dengan mereka artinya ikat perjanjian dengan mereka tidak apa-apa diterima nah ini berlaku umum setelah itu Allah khususkan kalau in alim tumfihim khaira jika kalian tahu ada kebaikan pada pada mereka berarti apa kalau kita tahu pada mereka ada kejelekan ya maka tidak perlu kita apa mengiyakan atau memenuhi Eh, perjanjian yang mereka inginkan tersebut. Nah, biarkan tetap jadi budak saja. Ya. Ini uh, di antara contoh ya, asyartu syarat yang bisa mentaksis ya, mengkhususkan ucapan atau perkataan yang umum. Ya. Kalau pembahasan sebelumnya apa? Al-istisna, pengecualian. Nah, pengecualian ini pun ada ada syarat-syaratnya telah kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu. Nah, adapun yang kedua ini adalah asyartu, syarat. Nah, dan syarat ini kata beliau ada dua. Baik syaratnya terletak di awal perkataan, <coughs> ya, sebelum uh, kalimat yang umum, ataukah syarat itu terletak di akhir perkataan setelah kalimat yang umum. Nah, dua-duanya tetap, tetap tetap berlaku, ya. In asyartiyah dan saudari-saudarinya, ya itu bisa mengkhususkan ucapan yang umum ya dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, Allah taala alam ini dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan uh, pembahasan berikutnya pada uh, eh, al-mukhassis al-muttasil ya, yang ketiga yaitu as-sifah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, Allah taala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di atas meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.